al wa as'aluna yas'alunaka anil makhid Dua ada Lan takok sepung ake ing sira Muhammad anil makhir sange masalah khair Kun ucap sira Muhammad wa ta khair ku adzan iku piloro Fa'tazilun isa Mongko mecato sira an bisa, fil makhir ing dalam saat khair Rata kau bujo marak marki sirakabe ini bisa guna ini sah. Abdul Nasib suci sopan nisa Faidah tato harna fakturuna min haif lama rahullah Sangin sekiranya jin perintah nukum isiro kabeh sopa Allah Allah Inna wa satuna wa seneng sopa wa atawa bina ibro prong sing tobat Wa lan seneng sopa Allah. Almu tato hiru nak ingun sing suci kabeh Ketika nak itu iku suci tekani kok perintah Allah Sing karwan perintah Allah ya kumpul bujo niati nimbal zino meninggal zina terus Allah ngendikan Allah senang wong sing tobat lan senang wong sing suci minal adza sangi kira-kira kekotoran sampean krasa nak dadi mahasiswa teng Eropa kang Romanto jadi pentingnya bujuk halal itu penting tenan gue ning Eropa wong blodor kabeh frisek kabeh lalu nanti tanggal tiga santri Quran itu kok kadang jorok bakas sampai urusan seks uang rosok ibadah sing urusan seks ini umpamanya nak mau kecoba Dulu Razino prestasi tenan sama neng kota Jakarta atau tunggu di Eropa. Hmm. Nah, kan bisa lu Razino itu biasa. Kadang mau abangannya kuat ke zina. Artinya orang yang nggak sholat pun kadang tetap buat apa? Zina. Tapi nak sama neng Eropa nih Jakarta itu cross ke zina prestasi. <laughs> Artinya Quran bakas itu penting. Memang prestasi ke zina gak prestasi prestasi mulane patuh guna min haitsu Jadi dadi wong wedok tekani kau perintah Allah ya sekarang perintah Allah tarku ya zina paham ya terus niki ngaji ilmiah jadi ilmiah itu hitung hitungan nah, kapan-kapan kalau didorong takbir kelas tinggi jadi tanggung ini usul fikih apa itu ini ini gue ini usul fikih jagungannya Rumanto jagungannya Mustafa itu berdoain itu orang mau mubah berdoain alasannya masuk akal jadi sebagian ulama usul fikih berpendapat sem hukum itu hanya ada wajib haram umum ulama kan darahnya hukum wajib haram sono mubah tapi ada ulama yang saya pikir juga sangat baik dia berpendapat mubah itu tidak ada. Mereka ngerti tengah rumah tangga ini terutama kamu dengan jenengan yang mungkin mau nggak. Sing darani, sing darani wajib, ya sing darani wajib bu. Fi luma ya sing darani wajib nama yusa barang sing yusabu fa'iluhu wa tarik tarikuhu. Ini ngaji dhisik rumah nglakoni perkara. Jadi darane wajib melakukan sesuatu sing diganjar. Lah nek ditinggal So kalau sholat subuh, nak nglakoni diganjar nek ditinggal dosa. Dadi ya, darane haram apa? Eling-eling ya, ya, darane haram. Nek nglakoni dosa no. Eh? Wajib. Nah ini kalau dengan ganjar, pinter orang oh, kiai, orang pinter. Pangar mantap berarti sing darani haram ya, nak dilakukan itu, so nak ditinggal untuk kan? Nah, hukumnya jagungan itu kan mubah. Sampai jagungan yang tanah rumah hukumnya mubah. Tapi pas jagungan mesti razino. Sampai pas jagungan ya berarti gak ngeloni rondo. Orang yang pasar kembang. Artinya saat kejagungan berarti ninggalo mak maksiat. Dan ninggalo maksiat hukumnya biye. Wajib. Lara es wajib. Digan, diganjar. Paham ya? Mana coba itu juga mau penganti mati ini badan. Coba <laughs> itu kalau badan tak pilih. Jadi lu nyari ilmu kelas tinggi, jadi jarang mengalim sing ngerti nganti ini Jadi sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena saat kita melakukan mubah pasti meninggalkan haram. Dan meninggalkan haram itu prestasi. <laughs> Ya eh, paling kan rempet-rempetnya ngerasani kiai politik sih sidik tapi kan gak ngerti sih. Nah, lah orang ngerasani wong malah di pasar kembang. <laughs> Malah ngeri. Jadi gak iso sampean. Jago kan terus. ngerasani wong. Sampai ngerasani, ngerasani meneng-menengan malah. Jadi ini pulau betul kita, kita ada satu ini, kita kita betul ini, Oh, benar. Pulau betul tentang maju. Lalu ini pulau betul, pulau betul. Jadi tentang usul fakir, sampai mungkin dulu nih kitab lebih usul karangan di Zakaria Al Ansori. Itu rata-rata ulama membagi hukum dia ya wajib, haram. Terus rata-rata memasukkan mubah. Terus Zakaria Al Ansori cerita, ada pendapat yang sangat kuat mengatakan mubah itu wajib. Karena itu tadi saat anda melakukan mubah itu berarti meninggalkan haram. Dan saat anda meninggalkan haram berarti boleh beberapa wajib berarti diganti. Kalau kok percaya, jadi sing kaitannya kumpul wong itu, terutama balik mana orang kawin so. Mereka kaitannya nggak dan ya itu tadi saat Rasulullah ngendikan. Jadi Rasulullah itu sampai ngendikan, wong suka sakit sudah kau kanjeng Nabi. Lah kalau kiri sudah kau nopo, kaji Nabi kan ngendikan fikulitas wihatin sudah kau, wa sulama hadikum sudah kau. Sampai Nabi ngendikan wa fikulitas hadikum sudah kau. Terus sampai tak kau, ayat di syahwat syahwatahu wa walahu adrun. Masuk kanjeng Nabi tadi syahwat kok untuk kerja jarang. Tapi dia jawab Nabi, Aro'aitum Lawa doa hati haramin akan lalu Wisrun Ngomong ini nekani sahabat yang haram kan jono ya nama Dosa Jawabnya Nabi kan dibalik Andi, Mosok tiang nekani sahabat untuk ganjaran Terus Nabi jawabnya Umpama sahabat itu disalurkan yang haram kan Dosa gitu. Mulai sekali halal nih kan Ganjaran Nah itu fatuhun namin haitu amarakumullah Jadi kita nekani bujuk atas nama perintah Allah itu mau minimal Kasih dan misalnya aku bocor nang nang aku mana minimal pasti gue kayak sini, bisa dengan kan sih dong. Gak mungkin prestasi naik, tapi seniati. Zaman nak misalnya romanto jagoan terus kok wali serara ilmu ini sekolah tinggi. Serara <laughs> ilmu, jadi niati kan, jadi kena mubah niati. Niati wajib, lu kenal gak aku yang ilmu tenan. Dan orang kadang ngaji ilmiah, ya, ilmiah. Oh itu belum tahu Mari diperintah tenan Pak Tuhunna min haitsu amarakum wa. Musuh kudu bojo nganti diperintah urusan sing rasa dikongkon wis dilakoni. <laughs> Ora iku ukurane ben ninggalo sih. Dino, aja kok wale. Nah, urusan iku ra dikongkon lah dilakoni kan Pak Tuhunna min haitsu amaro. Masa urusan ngomong ngene iki dikongkon. Mboten bandingane panjenengan sinau. Paham gitu, jadi ilmu yang menisan kabupaten. Dipenikin ngaji rapati ngalim ya disyukuri ya, Mau gara-gara orang ngalim ada di mana-mana eh, Cuma saya ketemu ngalim ya disyukuri Tapi ya, boleh iya. tapi ya Kok saya kepengen ngalim Mulai ngalim ketut <laughs> Tidak baru Kalau Imam Syafi'i kita, kok Mbak jenengan bangga jadi ngalim. Bangga apa? Aku berbendi istilah masalah swida terus ngeluh paling-paling kejam enam. Dadi uang tambah ngalim tambah baru Gara-gara Orang kalau punya materi ilmiah kan akhirnya pertimbangan pertimbangannya katakan kalau ini kalau orang no lalakum tata fakaruna di dunia akhirnya kan bingung atau bila hitam mau meninggal sama sekali untuk sumbangan bodoh emek orang dan asalnya orang alim malah bingung ya menisan lugu tidak ada bodoh kabel ke menisan koruptor ke pangan kabel malah bingung gara-gara ngalim dipertimbangkan ya. sampai di santri ayu gak berulang santri berulang yo ya, gak iso mungkin kecoba terus piye sampe minggu oh, iya, iya, iya, iki ya ya Untuk mulai ya Nanti yang kubur duit coba nih duit bang. Mulai santri dong. nanti Desa hukum harsul lagu. Kutai bucu-bucu rokape harsun lagu. Tanduran bucu si rokape fatuhat lagu mongko nekani yo sira kabeh tanduran ira kabeh ana situm kapan karep sira kabeh pokok timulan gawe muka dima sira kabeh fisiku nah nekani bojo nggih muka dima sing untungno kuwe ail amal saleh kata semia itu jima dadi nggih muka dima sing untungno kuwe minimal niat wae niat dengan kumpul bojo berarti ora kumpul ning pasar kem kembang kan <laughs> padahal jujur ya ngaji wong pangerane vulgar eh ya ngene <laughs> ngene wong nek kula dadi ngaji ilmiah Prakala kali Mustafa murbuan tetep ae. Wattaqwa lan wedi sira kabeh Allah wa alamu anakku melaku lan ngerti sira kafe nak kowe apa ketemu apa. Dadi dia wedi Allah lan yakinan aku sebenarnya ketemu apa. Wa basyiril ini Lan bunga-bunga sira Muhammad al ini ing sing iman kabeh. Wala tasalu lan aja gawe sira kabeh Allah ing Allah. Mbok urdotan yang penghalang. Penghalang imani kemarin sumpah-sumpah sira kafe ngalang-alangi baru yang tak berbuat baik si kabeh dewa tetap lan tak pasir jadi aja sampai Allah gue jadi no problem ngelakoni apa hanya karena aku lebih sumpah jadi kalau ngerti nih kalau lagi gedeng Romanto wah wah ya Prabu akal ngapi Romanto itu tidak boleh terus gue bareng Romanto sampai gue gak ngapi Romanto gus murah aku sumpah itu tidak boleh karena menjadikan Allah jadi alasan orang berbuat baik paham ya artinya nak uang gue sampai ya api coba iya, coba konsisten yang sumpah orang ngapi uang bang ya ojo sampai karena konsisten yang sumpah orang ngapi uang jadi sing ini dilanggar ya jadi ada sumpah sing dilanggar panggang batin misalnya uang gedeng wong di uang demi Allah gua kan ngapi gue sak turunai sing apik dilanggar mergo ngapi tetap apik ngono jadi apa itu pesan Ojo sampai aku iku dadekno alasan ngakoni a ah, Ape, Cari Allah kan wala tas Allah ojo buk gawe apa sebagai penghalang yang ngelakoni ah ape neng wong liyo. jadi ini terutama di divisi divisi nasor ini mulai wong divisi nasor rata-rata setengah sebelas sebenarnya kurang ajar tapi orang kurang ajar ya orang mau tuh divisi nasor pak supaya wong itu nggak musibah barang orang dino gak musibah gitu mesti dia seneng mau main atau musibah aku merosot musibah gak mandi tapi kepinginnya nanti musibah mau ben ketora mandi nih hizibah Repotnya diwacana wong soleh, santri rebutan pacar orang. Eh, diwacana dengan jasa santri nih. Kudi kan kudi ngajar. Berarti gue udah kena Allah. Mestinya nak sampean takwa Allah kan. Allah itu jangan kamu jadikan penghalang dari kamu berbuat baik. Masa tak dungan apa yang ngono Sabdit samlahu mafarrik jamahu badam irhum tadmiro Kok orang tadmir tadmir Dengan itu belajar anda tadmiro Tadmiro lan rusak oh tenang Orang rusak rusak tak sakit dulu kamu Mustafa ya. Jadi udah sampai ini ayatnya sorry, jangan jadikan Allah sebagai penghalang kamu berbuat baik. Paham ya? Mengulang kalau wajar sarai ya. Fatu mau batin makrono alam ini sumpah ala zalik yang atasnya ada mikiri. Waisan ulan jenis sunan lo yang dalam halaf opal hana sungulan dan sumpah. Bayi kafiru lan dari kafaro sopo wong fihila fiha ala filil kiri wanah nahwi faya to atu. Sebuah intinya sumpah sing ini wabe dilanggar. Waktu sedih ulan gawe baik sira kabeh ben ana sing kemantaran ing manusa wa wa samiun alim layu akhi ora ngalap sapa Allah kum ing sira kabeh billahi wa lallahu fi aimanikum layu akhi dukum wa billahi fi aimanikum dan sumpah-sumpah ira kabeh walaki wa akhidukum tapi ning ngalap sapa wa ing sira kabeh bima kan perkara kasebat ning nglakoni apa kulubukum wa wa kudu awal kufurun iku kat sing akeh nyepurane khali mundur liladina itu tetap kecewa ngaka yuk ora kang sumpah ilah, sapa ladina minisaihi e eh, yakdifuna ala jami ibuna wong sing sumpah lagi nenengan di bojo kang Pak Dinter sumpah demi Allah ora bakal ngumpuli kowe iku kowe nak sumpah ngono tarap busu abad asur kowe kudu ngempet nganti batang wulan lara <laughs> Pak Infa'u Mongko nalikane balik sapa wong akeh fa inna wa hum satene wa ghafur rahim dat sing akeh kurang. Jadi sumpah ilah itu ditebus tarabus di asyur kurang penggawian ini tidak mau cerita apa itu gara-gara sumpah ragilem jima akhirnya malah kena fonis kena e, kena penalti cara bahasa pembalap kena penalti kena sanksi para busu berarti artinya intinya pangeran lebih seneng dilanggar rumah tangga dilanggar nggak bayar kafar poso telur dino wah dilanggar lah sumpah sumpah sih bener lah dilanggar jadi Allah hebat nanti lu sampean sumpah nganggu wawowi iku Allah lebih seneng dilanggar asal lu mas lah itu saking ibadah Allah paham ya? sampean sumpah wawowi aku rabakan ngati Mustafa kelakuannya kurang aja lu nak cara Allah dilanggar padahal nganggu namanya kerja itu barang elek kan berarti kan hebat kan sampean dilanggar kan siklim sampean dua anak mantel gak uang anak ngapi uang itu apa orang ngajar musuh bapak babi Bapaknya <laughs> besaran malam mau mantan musuhmu kowe gelem besanan lha anake padha senenge pusing <laughs> ya Allah itu hebat tenan malah ngongkon langgar ya sumpah sing itu langgar ya. kon melanggar Wah, saat ini gue Armanto ya, kulo ini buatan kepengen jenengan lot. Tapi ini ngaji Quran ya, ini wahyu Allah. Jadi cerita-cerita model macam-macam wali ini, sing nyulayani Quran itu sampai tinggal. No kadang nggak tahu kang Fuadin tadi misalnya nggak tahu Romanto sampean percaya wali si A kebetulan si A itu P3 atau PKB semaksudnya yang lain Golkar kita gara-gara percaya ini wali itu sampai seneng misalnya laknatnya mustajab dan orang Golkar itu mati, itu mati suruh khotimah sementara orang Golkar itu ya muslim harusnya sama pakai prinsip Quran kalau pakai prinsip Quran kan jelas seorang nabi atau seorang ulama atau seorang wali harus punya komitmen Islam dengan nas jadi jangan sampai Allah itu jadi alat untuk ngadili wong mukmin di liya Nah, tapi ini gugus niku guru kula wali saat ini masuk nosian ya gini itu kita melihat itu sebagai fenomena emosi saja jadi kita melihat itu dasar ya uang lagi ngamuk ya ngomongnya dinding dinding jadi tidak tapi justru sampai gara-gara demi guru ini sampai berharap mati tenang terus orang itu suruh tenang kalau balik ini jadi sampai misalnya nggak tenang ya si A ini kiai alim jebule nggak PDI soalnya mantan guru nih kecewa tak ulang cilik ngarang alim PDI ini terus ilmu ini ramah guru kau mati suhu khotimah lama itu kita kita yang tahu Quran kata sekolah itu tidak sependapat oke lah beliau emosi oke lah mau menghentikan suhu khotimah mau menghentikan kita berat tapi mental Quran kita tetap berharap itu tidak terjadi karena tetap kita ingin orang mukmin itu baik-baik saja dan rata-rata orang mukmin ya biar husnul mau kita nak dengar kan Rabbi firli wali wali daya walaman dakhala baitiya mu'mina wali mu'minina al minat piye syariat baku Quran kita kan ndongakno sing ngono wong mukmin. Paham ya Kang? Dadi soal no wali sing saiki lagi gedhe masuk nang anggap mawon ya biasa lagi duga Pak Marmanto. Tapi ojo kowe ojo melok ning atimu. Muga-muga mandi tenan ben susu khotimah mun berarti sampean menyalahi aturan Quran. Aturan Quran tetap inginnya orang mukmin itu baik-baik saja. Pak Mustafa kita di katus yang terjadi zaman Pak Hasan Mangli, Bamat Watu Jongol, oke lah itu itu sejarah, tapi kita tutup. Lalu nak aneh ngotot dengan Romanto Mas Yuri, kan? tadi Pak Hasan Mangli itu tuh lalu masuk dan rokok produs kan sampai mata dengan ngeri nih, terus Bali ngelawan, ya Bali masuk ngelawan sampai ngerti kan semacam-macam. Nah ini itu pulau mau bolak balik ya tadi Pulau Romanto ya kamu sebab jadi keberatan jenengan rekam karena saya harus menyebut nama. Tapi saya menyebut nama itu sebetulnya keberatan tapi kalau anu tarah itu ya tetap disebut nama nah singgung tukaran itu gak bisa apa disebut Ali bin Muawiyah cara tulisan yang tareh tareh ya disebut Ali bin Muawiyah artinya kan orang bikin ayano batu sohabe tukaran be batu sohabe kan lah jelas tuh jadi batu tukaran be batu si batu itu apa ah, namanya apa itu ya nyatanya disebut ya gitu artinya ngeten misalnya berekam kudu Abdul Rikol lah artinya Abdul Rikol ya sebatas nih kalangan tertentu tapi memang masalah kita ini begitu lelak mana mental kita coro Quran itu jelas al mukmin yasudu juga dan coro kajin Nabi coro Quran jelas Rabbi firli wal jayal mental kalau beda mu'mina wal mu'mina mu'mina bahkan Allah secara kesatria nak kue nganggo nama aku gue sumpah itu juga alasan al tabaru kan ojo coba krono sumpah terus nabi uang tapi gara-gara kita ngimani kiai mustajab, kita kepengen langsung dulu mandi. Sebetulnya kita ada boleh, kecuali ini tiang boleh dengan mantau misalnya orang kafir, kayak zaman Nabi Nuh, atau zaman Nabi Muhammad nambil kafir Mekah. Ini ini kan orang mukmin. Saya wonten kiai BDI, kita wonten kiai kok Kecuali dan kiai itu memang zina, tapi sampai itu saja tidak perlu dipasut no. dunia. nak sampean mungkin bisa itu tidak ada tobat. Atau begini sampean masuk no semoga dapat hukuman yang setimpal dengan zina nih kok enak dek ini zina ra dugem bodoh-bodoh zina dugem aku ra enak itu tuh kali ana wong Islam mulai cilik tuh Islam kalau di kantor santri kurang ajar bareng cerita perlu wong kafir tahu zina tahu macet tahu apa tobat tidak mau tobat itu kok enak ini Gus tak ngene tapi lah aku ngumpet mulai cilik swarga kono rasa ngumpet terus swarga <laughs> berarti dia kan rugi ya kan? rugi rugi yang boleh cilik dhewe kalah be, sing rata usul lah jadi cuk iya. berfoya-foya mati mata surga cangkem jadi repel, ya kan? tapi intinya nih, jadi apa coba tol urusan urusan kau sebutin sakit mami tadi jadi sumpah jeneng jadi jeneng konco langgar mawon Nah, lagi kira negatif langgar mawon Enggak bohong. Allah siap dilanggar jadi bodoh musuh paham misalnya sampean iki Allah lah mus Allah pernah jadi kiai jadi gak iso misalnya kiai paling topo ngomongin ini Mustafa aku kasih anda kue jual pi rumanto rai iso bu endo dong Allah siap dilanggar artinya syariat kok mulai gue rapi di lo Allah kesatria terus demi Allah aku orang ibu adin Allah dia langgar lain aku disumpah hebat kan Pemenang kiai, kan misalnya di kiai, mau aku wasiat nih, itu jangan di rumah tuh. Itu langgar ya pak, <laughs> itu langgar. Gak usah utik kualan langgar ya. Tapi yang langgar mau coba tantang demi Allah, berhubung nggak satuan jiran sesat langgar. <laughs> Jadi aku demi Allah ya. <laughs> Eh, Tahu ngono. Mau Pengulian ngapi ilah, orang-orang ngapi. Ya ukuran ngapi ini kayak duit, paling orang kayak Jadi mater ini, bayai. Buatin sajina langgar. Bukan saja dengan larang pun orang orang larang api, mau kurang api ya paling nggak ngekik dulu, Mau bukan nggak sakit. <laughs> Tenang mawon gitu Mau <laughs> Paham gitu, jadi Allah kesatria, orang kok langgar ya dari Allah. Hebat, ulang anggar terus mau cekur ini nangis. Ya Allah itu hebat tenan. Ulo omongan di bantai sawangannya hati lo. Allah hebat, namanya dipakai, tapi karena dianggap problem, disuruh melanggar. Itu kan hebat sekali. Oh, kan kesatria. kita kita makhluk emle tenera karuan di ranggar eh, sidik buat no fisik, fisik masuk sampai oh, barang uang itu itu bacaan gak gudikan tak gak lorong kecewa, Kemati. mati. enggak ngadap uang komunikasi nih be Allah lebih sih pak nggak dengar mantap. Ngadap uang komunikasi nih be sini Allah. Sampai ngadu kan mau rumah. Jadi mendingan model awan teman tabur itu apa? Gak ngadu ngadu Allah. Bang Marman, sama nak gede ngomong, gue masalah untuk tak itu. Ya? Kan gak nganggu Allah. Ibu di sini nganggu Allah, sampai kan nganggu media Allah untuk ngadap uang. Gue mau tuh izin nganggu media Allah, untuk ngam Allahumma. Kamu jadi sama nak mau tuh izin, mau mau sedui jasa izin nasa karuman, tau nyari tolak bala. Sing umum, artinya sing umum tolak bala. Misalnya uang sing apa maling nih sampean di dalam mati nih dalam tak Kaya oh kalau di dukun, dukun top, ini amati. Ini cerita dukun gue ya, tidak percaya. Tapi mungkin ini cerita ya tak percaya. Artinya percaya cerita, nak ini cerita orang isi dia cerita <laughs> Dari dia yang diguru, gus, ilmu itu gue hebat. Maksudnya hebat iya. Ini nih santri ya ada yang mantau sih seneng ngotot. Maksudnya pada sarang gitu Jadi misalnya akhirnya gini di bidan ini bisa pindah macam-macam jadi ini isinya akhir iki so dibida nih akeh ini sebagai mudin Bidan berapa lo raro raro bukti ini wajar orang ini beda ya beda jadi hmm. ini cerita yang aku cek kalah guru guru jadi aku misalnya mau mengalami dengan omahku ini nganti ke omahku cuma ada yang lebu karena guru dia gitu mau orang telung tiga mati kis kecelakaan Jadi nanti dia kemarin kan terus bermain ada sama lebu berarti sama marah-marah kan nah dia udah orang telung tilu kecelakaan Kata itu Ibu paling <laughs> itu paling keras itu kalau sih. Seperti <laughs> nanti dulu. Orang tadi hidup, gue ya, nanti hidup larang maling loh. Tengok maling. <laughs> Maling ya butuh korban, korban orang target kan. Ya. Omang rono. Tapi pengunjung murah di dua atau biar orang dipalingi karena hizib. Gue saya kira jadi uang itu serasi sih deh. Aku yang beli yo kan, yo mandi. Sedikit tolong kilo. Tapi ras sedikit tolong kilo, sedikit tolong tahun udah aku kan balik. Wah, ini gua aja, dan sama tak tuh sini nasar nih hati tolak balak, paham ya? Tolak balak secara umum. Jadi orang nyebut tiang ya, tolak balak. Kalau lah mau tuh ngarep mantu, kalau nggak ada di sini, ini kadang gue mas, jadi gua nggak pas sumpah sawangannya kok ono santet ngoten iki kula ngojo tapi kula mboten nyebut siapa yang nyantet saya atau apa ini nuruti rasa ya jadi misalnya kalau pas turu sama dia diganggu jin nopo nopo kalau mesti langsung wudhu itu wudhu kayak kadang mau dengan ini dapat hidir nopo dengan ini hasan sadari kalau mas gue kalau kadang yang ngalami hal gitu kalau nanti tuang itu turu kok sadar kok apa nggak bisa ngarep terus kalau langsung wudhu ya mau tuh isi bisa kalau menjadi gengsi kalau dulu bisa, mau jadi mau bisa. Saya kan kalau tangan ya Allah masuk aku apa Quran. Ono nih gue mau jadi lah balik izin. Itu dengan aku lah jujur ya pikiran izin. Ini melari ya gitu. Ini aku punya dari sebelum dulu menyangkut kira pulau tengkorak. Izin, ini kalau tengkorak perlu disandet uang. Saat ini tukang sandar, izin belum, mau jadi tuh nggak sandar, Malu muru anut kula dhuwur kula kula kula kula jenengan kula lho kula isin muru kok gondang temen paling gak tingkat guru yang mati tolong gila berarti nak dendam hari kan jadi ya, ya. apa ayo lagi kita kenapa kasus dong itu wal mutalaqatu dari pira-pira wong wedok sing ditolak ya tarobas nah iku tarobus tarobus iddah wis wae tarobus apa mutalaqat bi anfusina salata satu kuru kelawan masa telung sucinan jadi misalnya dipegat saat ini suci mungkin suci ketiga mun sakit kawin malih Walai khilulan orang halal laguna kedua nisa apa ayat guna nah, yang ternutupi sopan nisa ma yang berkoro Kalau kau ingkang gawe sopa Allah fi arhamin nah ini dalam Rasulullah ini anak dalam keadaan hamil pasti pekat jadi ngomong jujur mas aku lagi hamil aku pekat enggak kok nak berlahir jadi cerita ingkun nayuk minna billahi wal yawmil akhir wa nanti fi ini nisa iku hakul berhak dirobihina kelawan balini nisa jadi di masa iddah sing duwe hak rujuk namung bojo ini jadi bujune sampai nak dipegat di masa iddah iku sing paling berhak rujuk namun bojo Mungkin kan bisa ngawin tuh di masa nopo id. Eh di Tidak Idali kan dalam kono kono ida. Eh di zaman itu tarobus. Nah Quran istilah tarobus. Tarobus ida dan bahasa pakai ida. In aradula mengharap sapa ada islahan yang berbuat baik. Walaupun nalan itu kedua nisa misalnya, di utawi sepadane perkara alihina kama wajib atas ini sabi ma'ruf lan api Walir jalan iku kedua biro-biro lanang alihina ing ini nisa darajatun te keunggulan fadilatun Tegsi keunggulan yang dalam hak Min wujud bito atihina Sangking wajib itu atih nisa lagu maring rijal Lima sakuhu krono perkoro kangus Girim utawa wis ngekei sopa rijal hu ing ma Minal mahri sangking mahir wal infak lan nafak Itu wong lanang unggul ngalahno wong wedok. Iku maksude piye? wong lanang nafakoi. nara nafakoi ora unggul melok. <laughs> Dadi unggul nafakoi Oh iya, anak wong lanang kok santri-santri itu terus melok bojo, melok mertua ora unggul unggul apa. Bang itu wae tadi unggul ana syaratte 5 sabuhum minal mahriwan enfar, eh, Ora kok amen maca ayat walir rijali alaihim nadaru. Jadi unggul wong lanang kok ngono cangkemmu unggul-unggul unggul orang modale. Iku 5 sabuhum minal mahriwan infar. Eh, kabeh kon aturan, unggul butuh aturan. Mau utawa sih sini bu Jadi iya mau ora malingi butuh aturan krono sini bu krono dianggap kere. Untuk di kabeh benda iki bisa bukan apa apik. Au tasrihun utawa istirahat bi ihsanin lan apik. apa? yakin lan ora halal aku di sira kabeh apa antak kudu lap teng alap sira kabeh mimma sing perkara ate tumuna kang wis ngekeki sira kabeh guna iki bisa sian ing perkara. Illa ayah kofar kecuali yen wedi sira kabeh Allah yang mabudu yang to ora jumenengi hak hak ya Allah Pak lagi temalai ki makhudu kalau kala kali mah makhum mata tetna kue ku ora mamang kue nak kue mantep ora iso jumenengi hak ya Allah Iku ora dosa fi ma ingkang perkara ibadat datang lebih sapa nisabi kan mah jadi huluk sini ngene fakih dikenal huluk. Jadi kita nak dibujuk, dibujuk ini wis ora seneng kita, wong wedok oleh nebus, huluk jenenge. Mas, kita tak kei aku pegang. Jadi Quran luar biasa nih Kang Romanto. Terus Fuadin Mustafa itu sana kesulitan. Jadi kan tentang Kang Fuadin. Jadi pondok Indonesia ini Kang Romanto sejarahnya panjang dibawa orang sufi, dibawa orang sufi. Karena dibawa orang sufi tema-tema kayak dungo, hisib, suul khotimah, husnul khotimah itu lebih dominan ketimbang tema aturan murid. Kalau balik ini malah ya. Pondok di Indonesia dan awalnya dibutuhkan yang sufi. Tapi tema-tema tentang dungo mandi, paham ya santet sihir suul khotimah husnul khotimah itu lebih dominan timbang aturan urip padahal sama saya ingin ngaji ke Quran ini tengah Quran jadi malah mayoritas Quran itu tentang tatanan urip paham ya tentang tatanan urip terus ini dia hukumnya kumpul cahayatin dia hukumnya buju kena nak nekani buju niatnya opo paham ya harta warisan itu biaya kena di duit luar juga no kan juga ngomong kan detail sekali tapi kita kesuwan mondok ning tipikal sufi kalau mandok tadi ngukur mbah itu lho gitu ini mati. Ini orang nyalon murah, itu mau casplan. Itu ukuran itu selalu balance begitu. Sebetulnya tidak apa-apa kan mandok Memang bagian dari Islam itu urusan dunia, paham ya? Tapi harus kamu ketahui itu hanya bagian kecil dari Islam. sejak Islam tenang di aturan-aturan ini. Termasuk ini gini. Jadi nih dari Allah. Tolak itu pengindu. Kemungkinan nih, kue aja sido Artinya tidak sudah muka terus buat tolak ketika itu buka leni, paham ya? Fa'im sakum bima aruf artinya apa sih megat tapi pas itu sampean baleni. Utawa buat pegat kena. Tapi syarat tipi ihsan, mumpung buat pegat ya itu sing ape Dan sing ape itu lama pegat dia nak megat bojo syaratnya nopo tetap kau ngekei oma, kau ngekei apa kau nyangoni kan, megat itu kau nyangoni. aku kula notok sangoni. Nah, ini apa? mumpung kula eling Kang Fadil nak cara ahli tafsir ijma ahli tafsir nak Allah ngendikan setiap guru itu diniati paham Kang Rumanto nak Allah ngendikan setiap guru itu diniati ora kok kaya Rumanto omong yang omongan luwe eh. nak Allah boten diniati misalnya kok ngeten nih nak kue megat yo sing apik al tasrihum bi ihsan ihsan megat sing apik ihsan lan kuwi haram jupuk barang sing mbok tekno bojo sing wis mbok tekno bojo Bang Mustafa jadi kuwi ku haram nek mbok pekat barang sing mbok kono bojo mbok tarik meneh lagi sing tak maksud setiap ngendikane Allah diniati ngeten antak kudu kuwi jupuk songkok apa sing mbok kei berarti apa kuwi tau ngekei jadi jenenge bojo posisine kudune tau tau ngekei iki Lah kita kawin wis repot kawin santri itu umum budinya ngaji itu nafakoi wong itu tapi tetep aja besok ora ngalim mau nak jadi mantu yang suka jadi hukum mesti ulak walik ambil nafsu ulak kala kalian nafsu kita itu ngaji mulai cilik ngerti nak wong itu itu ditanggung wong lakna wajib nafakoi wong itu gara-gara adat adat tidak ngoten bayangane nak ngalim tiba mantu wong suka rak ngono malik hukum sangka hukum wong lakna kudune itu itu yang wong itu nanggung lanang tong lanang numpang Wong itu. Nah, mana akhirnya pun berdoa berkamu, kok betul lah. Nah sampai nggak gue buka kan jelek ke Ramadan, tapi aku nak kawin ya dengan asumsi aku sih nanggung. Soal juga suka alhamdulillah, tapi asumsi dasarnya tetap kita sih apa? Nanggung macam corong. Tapi sami, kue nak sepegatan, tadi haram juga apa sing wis mbok kekno. Berarti nopo tahu ngekei. sehat illa Allah ya illa ayakhuf alaihi mahdoyo kecuali kowe di perhitungan atas nama hak Allah paham ya? kecuali kowe di perhitungan atas nama hak Allah misalnya contoh yang gampang ini Kang Fatin sing riya sampean dibujuk si Al misalnya Zaid dibujuk Zaid itu ngerti bojone itu tahu di pacar sing inti. sing kasus nyata teng modern karo mantu nak tak terus no rabi ku bojoku tetep aja selingkuh mbek mantan pacar jadi hak Allah itu harus paling sampean pikir tanpa tak pegat dan ora mungkin kawin mbek pacari tak pertahankan toh tetap selingkuh sampai untuk mertimbang aku aduh tak pegat Jadi ini so kawin ben halal dan aku megat lawaran kan rugi tak kan yang pegatan ku ele-elean itu kan produk untungnya Allah ya untung artinya hukumnya Allah ya untung yaitu mempersempit zina kan gak mantap ya ini untung mereka oleh pulau paham untuk duit kasing betul. Tapi pertimbangannya faktual. Allah yukima hududawa. Nak perkawinan wis bu anggap gak sesuai hududawa. Ya bubar ya, tapi pertimbangannya hududawa lagi buat nafsu lagi. Buat nafsu gedeng dan nafsu seneng Armando. Pertimbangannya hududawa. Hmm, Kalau cerita macam-macam, mulai wong suke, bujuni, betok seneng supire, sampai kiai jadi bujune seneng santri, serang mana Mungkin saya coba tapi intinya nggak dengar mandu kita ini harus siap melihat tatanan sing dibatas Allah. Yaitu Allah bayangno uang mau omah ora mesti das lagi. Nah, kemungkinan kemungkinanan pegatan. Nah, pegatan lho sing apik. Nah, melihatnya kebatan lele elek ane itu kudu tuh Nah, pertimbangane itu tuh termasuk fi maqtatat bi. Kemungkinan mau itu sing malah ne nebus. Ini sing cara fikih dikenal hukum hulul. Bon saya sampai membero jebule Quran murah urusan dua mandi pasut lanat. Jadi <laughs> mun cerita ini, Jadi pondok di Indonesia niku be tipikalnya memang tipikal yang mandiri. jadi ukurannya juga mandi wali sebetulnya itu tidak fair nah jenis hukum uang yang tadi yang sebuah mulai tatanan macam Mari ngumpul gue eling kamu coba coba nggak rumah tau ya, Karena anak anak mondok gue cuma bekali duit tuh. coba saya iki. Uang tua anak gue sekiri, anak mondok gue serah dibekali duit, serah dibekali nalar SDM sumber daya manusia. Saja ini kan ngerti nggak rumah tau, misalnya kurang larat anak kulo tak pondok ning dia itu dene tak bekal itu ngaku iki gak iso dia ya kowe ya iso nyapu-nyapu dalem iso nelpon iso apa sing potensi mbok lakoni kuwe tapi sehingga kita itu ono gulane gitu kadang kita kan repot kan sampai nak nanggung santri marah itu apa? Iku mau bang Mustafa ya, wes marah rawuh, nelpon ora iso, nyapu ora iso, opo Itu termasuk tak protes besar sama siapa saja, sama gue teng sarang ya protes. sama gue nak mulang agak ada nak santri suka gak ngalim gak apa-apa gue tetap untuk warisan Seberapa tapi miskin orang ngalim rugi itu ya kan itu tadi Hermanto sudah miskin ndak ndak ada gunanya oh, nah zaman Nabi tidak begitu jadi karena miskin jelas aku rero. berhubung aku melarat raiso dagang aku bagian memori bagian kasih Rasulullah jadi aku rero mendedikasikan diri aku sing aku merekam semua apalu apalu Rasulullah karena aku sudah melo perang gak melo dagang di pasar Mana komentar Abu Hurairah, Inna ikhwani minal muhajirin wal ansor Sagola umun sofak fil aswa Ngomong jiri si suga-suga si dagang yang pas Aku ke aku berhubung Israel juga Aku gak sing rekam semua Dewi Rasul Itu dijelas Ucuk kaya om saiki Jadi sam kia-kia saiki gede ngarap Itu ya orang tanpa asal usul Kadang kebablas di mondok anak melarat juga dibekali memang kita ngakui problemnya melarat muda itu sudah dana kita bebaskan tapi itu juga hal yang dibutuhkan publik itu disoba nggak romantis nah jadi kan gampang tuh tapi itu tadi kesalahan di Indonesia tadi kan awalnya tipikal sufi nah sufi itu nomor yang Bandung Fakir tak sempat dulu, bisa sempat. Ya kan ya adil kan Romanto. Misalnya Romanto nyumbang sholat jadi duit tetap beker di bujur, jatah tabungan dikurangi untuk perjuangan jatah investasi dikurangi untuk perjuangan sementara sing kiai sing larati ini berjuang tak sempat nanti tidak sempat ya nak koper ya berjuang nak ora ya ora ya kan tidak adil nah sementara kodok di Indonesia itu tipikalnya kayak gitu kan, itu kan teman itu terus kumah coba itu jenisnya bersih melarat itu ya orang iso popo tenang padahal ada hal-hal yang dia bisa tanpa tambah suka ya mau gue ya ini pun kan tidak butuh suka gitu nggak perlu tak bulan dulu ini padahal termasuk mentalnya munafik itu cara istilah Quran walau arah tuh jalaat dula dan mau ini dia niat berjuang mesti nyediakan sarana nani lalu nah niat berjuang dia sarana misalnya sampai nabi jihad kayak pulau misalnya pulau pengalim nyediakan sarana taklim Sofa misalnya di musola, nyediakan sarana waktu gue jamaah itu jelas waktu maghrib aku ngimami Sekali so kompromi jangan aku rewel coba aku tetap ngimami terus kok sing jamaah ini dan makmum ya Allah jenengan tak antar tiap maghrib tak nih kalau sholat jadi jelas anak gimana enggak anakku tiap besok tak gede tolong aku bin saja jajan bujuku tak ada kau lima ibu bin nafkah jadi urut jelas ada cari kan nabi kan jelas ini kah hakun wali sojika hakun sambil buatin nggak rumah tuh dua awal tahajud bisa sempatin Wah, oh, eh, bojo napa kok pendak rong bulan sak bulan jenenge sak sempate. Ngono jamaah alim pengiran saat sempatnya menang. Bener pengiran, nak ngono apa ngiris saat sempat. <laughs> Syukur. Tak ada yang bener mata, itu mau bener nabi lah ini kayak apa dari jika ya, tapi itu dua kak. Jadi mau, tapi kita terlalu lama punya kiai di kita sufi, jadi sing di bakas itu mau mandi jadi misalnya rati dua oh lo itu mau mustajab mari jadi rezeki terus berburu berburu rumah itu maksudnya orang kok sampai umroh nak kirim larat ke teman-teman gue <laughs> rasional sidik nah, udah mati ya gak begini nasib beliau kayak gimana jadi Lalu <laughs> nah, Subhanallah. Wong Quran kok ngene sore, tapi tatanan urip dibakar tenan kok Quran, sampai urusan sek ya dibakar. Nanti kita malah kacau, bakasane men mau fisik donga, ngrowok. Sekatus kabeh, repot. ya Kalau ngomongnya tenak neng umum jarian ini anti kiai sufi, betul-betul urusan anti, tapi ini sampai rodi bakasannya Quran ini nanti sampai tatanan udah detail-detail. Tiga nanti dibujuk seorang cocok, kok taruhan ini kok hak yang dilanggar, pegat aja. Ibu mau cari taruhan hakwan dilanggar dengan Romanto. Contoh paling gampang kayak kasus-kasus di Jakarta. Jadi semua perkawinan mantan mahasiswa itu kan mantan punya pacar dan pacarannya mahasiswa itu kan pada level lampu merah. Ketika ternyata dikawin ora pacarnya kan kadang kan, ya risikonya itu riskan sekali gitu loh. Nah, kan ngeri ya kan Romanto. Misalnya tetap kamu nikah, tetap dia zina. Sementara ada jalan keluar dari zina atimu wira loro kok pegat dengan pegat kan kawin malah resmi gak sih itu sampai lah rati loro tapi sampai pegat itu kudu nakalan kudu dia yang iftadat dia yang harus bayar atau misalnya nggak sampai yang besar misalnya nggak sampai sini misalnya sampean kawin di bujuk sing watak dasar itu kebutuh wong tuane sampean itu kan berarti kayak abad bujuk dua wong tua dari pote mana wong tua gitu ya, rapi jago watak dasar gede mantu itu kasus. tapi itu mayoritas kasus kita kok ngene iki. Sembrono mati ya. Tidak mana tunggal pengiran Gusti ada masalah. Ngeten ngeten. Tapi dia wajar Gusti pulau jangan Jenengan ora pantes di masalah. Jadi di pas itu keliru, sampai memaksakan selesai itu keliru, sampai ada pengeran. Udah kalo nanti juga mau kamu musuh, sebenarnya gue tuh. Kalau udah dia diutang, di masalah, di kasus, kalau nanti gue pengeran. Jadi nanti sepuluh aja gue tuh nggak urusan, justru malah seneng udah di masalah meskipun banyak pulau betul jenengan gitu kecuali nak maksiat misalnya pulau zino nya nyesal tenan mata ini uang nyesal tenan ya gitu. nasi masalah urip sing sifatnya regani urip karena mata eh, ngoten mau nanti dengar berat gusti pulau di masalah di ip ngeten ngeten mbak bujo ngeten mbak mertua ngeten tapi biasa gusti karena saya butuh mertua butuh bujo dan jenengan ngoten enak rada mertua <laughs> jelas iya. jadi nggak apa-apa cara malaikat kan gitu ketika dia kalah dengan nabi adam ya bilang subhanallah imalana ilama alam nggak tahu itu tanpa jenengan ajari tanpa nggak mungkin saya enggak tahu yang tahu nyata antara lima hanya engkau yang tahu nggak apa apa itu mereka tidak nyesat terus apa jadi sing pinter jam cerita ceritanya mereka santai santai santai santai mal artinya dia ya wajar saja kalau kalau terima malaikat orang biasa gitu ya. orang kayak gitu memaksakan segalanya selesai gitu Pak, dengan mak kurang ajar, jadi kapan masalah itu diselesai dengan taruhan dengan Allah. Artinya memaksakan mustajab aja kan buat cara sufi itu, itu bentuk ibadah budiya bahwa kita ini iftikar ilah bahwa kita butuh Allah budaya ngumpul dan mau manja ya Allah kalau ini di masalah internet itu belum mau ngumpul biasa aku kerja masalah biasa aku Aku nanti tidak ngerti santri Gus Dina kalau ya, di surga itu mah gak ya aku suruh khotimah Aku Gus Khotimah betul-betul ilah Allah Muhammad Rasulullah orang-orang urusannya <laughs> kadang orang itu berlebihan ya Romanto dia mulai kecil soleh takut sekali yang dengan suhu khotimah tapi itu keliru sebetulnya kita tidak perlu takut sama suhu khotimah karena saat kita mengimani nak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak akan berubah dengan kita kafir dengan kita suhu khotimah dengan kita apa saja karena la ilaha illallah itu sudah ilmu hakikat ya? hakikat la ilaha illallah Muhammadur ya sudah ojo buat tak no nabi khadun nafsi Kata kue suruh khotimah terus kue kecewa Beda lo kan malah lucu Artinya gara-gara sampean terlalu ambisi husnul khotimah Sehingga kita tidak sempat menikmati dari ilal Muhammadur Wow Mbok ki aku suul khotimah tidak perlu gitu Nikmati saja la ilaha Muhammadur Rasulullah Mulai rata-rata wali-wali itu nikmati wiridan Mereka sudah tidak peduli dengan dirinya nanti suul khotimah apa Karena dirinya itu tidak penting kan lucu barang sing abadi rupanya Allah itu hebat yang abadi kamu pertaruhkan dengan hal-hal sing fana rupanya awak Islam ya Lah tuh ini sampean itu untuk ngambil Allah kecewa hanya karena dengan nggak mandi Allah itu selamanya dengan atau tanpa doa Allah itu sudah Allah sudah zat yang memberi itu jadi mulai dari orang sufi ya orang-orang yang memaksakan husnul khotimah itu berlebihan jadi kita tetap dong robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa ada Tetap kita berdoa, tapi jangan paksakan. Karena kalau kamu paksakan namanya tadoyuk fiti Kamu mempersulit agama. Yaitu tadi kenyamanan dengan Allah. Akhirnya terusi ambek engkau sulhotina nanti mau cara bergawe kayak kang Jadi Jadinya kan mantap. misalnya sama saya juga keluar tubuh LGE bisa haji. Kau nikmati LGE kok kok kapan-kapan bangkrut. eh malah kan gak enak enak sebagai kalau tuh kecil mati yang melakukan melaku <laughs> butuh haji ya haji bangkrut enggak orang roh boleh kan gue kan malah nyaman kan tapi sampai kayak gini ibadah ya Allah kalau Allah kuat ini illa billah nikmat kan daripada sampai terusik Mun istighfar agar bumi mungkin ambek suruh khotimah. Mun <laughs> kawire kan berita pengiran lah kan kakuati ini wiridan udah lopo. gimana kan lucu apa lah. Tari wangi wiridannya ini, tari wangi jamaah ini menang tetap suhu, Nanti mah akhirnya baca, Ini buat menemati, saja, hidup sama apa itu nikmati saja Mulanya cara Allah kan Kul bifadillah, rahmati, birahmati, fa bidhalika, falyaf Jadi dengan fadil Allah, dengan rahmat Allah kita nyaman-nyaman saja, bunga-bunga saja Tak ini ngaji berulang, apa berulang malah enak Murid itu benar ya, apa kan kasus itu Tahu apa berulang jus? Tahu apa berulang jus? Jangan ngira ya, apa maksudnya lajeng mboten nyedot Murid ada jelas. Jadi ini masalah-masalah hukum. Masalah hukum pertimbangannya butuh hudu dua. Nah pertimbangannya hudu dua oleh imam tetapi, Wa man tisabane wong ya ta'adda melanggar sapa man hudu dua yang batas-batas ya wa faula ya muzal. Fa in talaqu hamu kana kana mekat sapa zaud ha ing zaujah sausi pegatan nur Berarti sawi iki ditolak, tolak bain. Cara fakir dadi tolak ngomong, Bain. Cara nyukjo apa? Tolak entek itu apa? Cara bahasa Jawa apa Batin? Tolak penting itu, tolak bain apa? Cara Yogyakarta Nah cara Rembang apa? Bain? Iya. Masa orang-orang bahasa Jawa ini? Oh nah, no, aku tau perlu ngomong Tolak entek itu Fala mau orang halal sopo wadon lagu mari rojul mibak bisa usia tolak ketiga Hatta tangiha sehingga nikah sopo bojo zaujan ya wiro Terus dileti, apa nak dileti cara Yogyakarta Wong mekat bojone tolak telu halal yang rujuk kan sausnya dirasa nemu sobat, dirasa nemu iyo iyo apa tidak cara jogja itu ya, tolak ini nah cara fakir tolak ini nah cara jawa ini mukhalil sing ini gue dia nak Jawa Timur laris jadi <laughs> kan. santri itu bukan mantu, sering badi rondo-rondo celak kain kan ngelepi gelap aja. Bertiga itu rata halal. Kalau nanti ditang ngeleti konten santri itu saya, hukumnya gitu, ngelepi tapi order. <laughs> Cangkemmu jadi mahal order. Karena nanti itu dirasa no. Wadah. krim kan nanti mahal order. Halal. Halal itu juga. Terus aku aneh ya, sah baru apa boten mukhalil akal-akalan nonton itu aku aneh nih. Tapi takut sah, takut enak orang. <laughs> Oh, gue harus kelem. Wah, tahan di mending mending. Nopo cara itu, semoga nonton tolak pain, pain tolak gue. <laughs> Tolak telur, tolak antek. Fala jinnah alim. Wong fakir nanti bingung aku mantan. Sampai mari ngalime ora tau ngaji asbal. Ini tengah asbal masalahnya itu tolak telu maksudnya tolak tuka tolak tuka ping telu atau tolak tuka salah tolak tuki salah satu tak beda ibu coba aku mengkat bujuku ping telu iku lalu berarti ibu tolak tuki tolak tuki tolak tuki ping telu apa tolak tuki salah dari itu tolak ping wis jadi baik jadi ulama ini hilaf ya karena tak orang sembarangan ya, yang tentu jadi tolak baik itu terjadi kalau lapak tolak diulang secara real jadi sampai muni tolak tuki tolak tuh gitu gue tak pegat tak pegat tak pegat orang orang yang darah ini gak mau cukup gue tak pegat tinggal lu Terusnya masuk akal gitu. Alasannya yang wajib mengulang kata secara real Tolak tuh itu alasannya masuk akal Dan aku akal ngono misalnya Nabi ngendikan kan ini Karuan ada hadis, ini real ada hadis Mansab bahwa salasan wa salasina Kata-kata kan terus dijamin Nabi Berarti kan aku ditanya Subhanallah salah satu salah kan tidak artinya harus mengulang subhanallah 33 kan. Sampai tidak ingin tak tabu kan, itu itu, tak tabu itu tapi rasanya kita itu kita. Jadi kau yang mengatakan tolak tuh kisah alasan berhasil tiga jangan-jangan muncul. Kau tak pegat ping telu. Apa dengar sampai kita bayar pinter tuh mau mau saya tidak aku seneng itu tengah jawaban aku itu ada ulama yang mengatakan jadi tolak tuki satu tidak jadi baik untuk menjadi baik harus tolak tuki tolak tuki tolak tuki alasannya andaikan logika alasan itu dipakai berarti saat nabi ngendikan mansa bahwa salasan satu, berarti kan wiridan terserah cukup subhanallah salasan alhamdulillah salasan benar begitu kalau cepat dari Jadi malah ya gue mau ngomong ini ngaji ilmiah, ngaji ilmiah udah mikir misalnya, gitu. eh masa akal sih. saya ini Eh, itu nggak sih apa, itu ruwet. Iku tak tunggale masalah haji ya Rumanto, Sambar sing tahu haji. Wasap aten idaro jatuh. Jadi di antara bayar fit, bayar aturan kita ini kan apa? E, eh, Fakidan, fakidan terus fasya musa asyaratil ke eh, asyarat kami lah dua sapatin tadi. Eh, hatta ya dua kaman tanam kepada dan Amin amintum paman tamat tamat terus hatta ya dua kaman tanam itu bisa minus fa idza amintum faman tamatta bi umrah wa haji famastaysarun hadi. Terus suara kilaku man tak terus begini. Saya ini menyangkut haji bahasa sabatin idza raja'tum. Fasya musala sate ayamin fil haji bahasa sabatin idza raja'tum. Ini dialog ulama lucu, mana ngaji. Jalan teh. Saya tuh boleh. Dulu langsung saya boleh. Jadi ini poso tolong dino kan sing telu fil haji. Sing pitung dino fil Iga rejeki. Nah cara sampean wis ning omah umume tiang-tiang sing pitung dina sak usih temu. Kan nalikane kuwe mulai. Lha iki ono ulama sing beli. Mulai ora kudu tok omah. Dadi kok ngeten. Jadi rata-rata ulama Hanafi itu membolehkan. Jadi tiga hari itu kita puasa di haji. Tapi sekali sudah menuju pulang, meskipun belum sampai rumah, misalnya dari Irak atau Singapura, pokoknya niat mulai. itu semua yang kosong sing pitung dino, bahasa patin dari jatuh. Kita kok itu ulama liyo, tapi kan tidak rujak tuh kalian mulai. Lah iya, aku nanti kalian mulai orang nanti anak itu dia ini nyata mau bertamu. Rumah itu bertamu dengan gua Nak cara kula. Dene nyata untuk omah saran mulai cara gua Nak cara nih kan. Nak cara bojone agar mlebu omah saran mulai. Nak cara kula. Kang mantap bertamu dengan gua Sekali keluar dari rumah cara gua harus mulai nanti mumpul bojoku derek. Lho ben ora logika peke. Sami ida rujak tu, Sing pitu nalikane kowe mulai kok haji. Padahal ukurannya kan Mekah, berarti cara Mekah. Jadi dianggap mulai kan, asal sebelah kanan dianggap Dianggap balik, gitu. kalau orang ngendikan Ida kuntum fin beti kan buatan Ida Rujak, nak gue harus mulai ukurannya kan subjektif mantu. Sampai tamu tentang pulau, cara pulau, kalau mantu itu mulai, eh, cara tak kayak tiang. Gue tempat bayar mantu. wah mau langsung. Mau langsung, cara pulau mau langsung. Ini pun lucu nih, cara mau langsung, bener dia. Oh dia bener ya kan? <laughs> Cara pulau mulai, metu. Cara lucu nih orang-orang di rumah. ya itu jenenge istiad mantu. tadi istiad itu mungkin salah ya karo karuan nonton ya mungkin kalian tolak tuh salah asam itu tak pegat ping telu. Dan anak ini udah ini dan Subhanallah salah sah. Bener di sana. Eh, istilah ini jenis istilah. Kalau mulai yang dari kini ukuran lah istilah. Tapi yang rezeki istilah beli. Terus cerdas kan mantan. Terus mikir. Yo Armanto ngeke iya penting. Niki kala itu saya kaki payah, iya Iya ira seneng model penjelasan. <laughs> Seneng ora jelas udah itu akeh. <laughs> Jadi kadang istihad itu beli jadi dia beli. Paham ya bahasa patin itu jatuh. Jadi kata suau. Jadi masalah-masalah istihad dia. Fantolaku afala junah alihi ma yataroja ibna ibnu untuk wa kutuwa ibu ibu dan ibu ya'lamun Wati kau te mengkono buku ibu kudu dua Yuba yinu kan jelas no sopa yang kutu ni Ini kaum alamun, maring kaum sing <coughs> Ngerti ayat tetep baru untuk sing iso mikir